Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala beliau adalah ulama di zaman tabi'in. Beliau mengatakan al-i'tisamu bisunnati najat. Berpegang teguh mengikuti sunnah Rasul adalah jalan keselamatan bagi kita. Demikian pula dengan ucapan Imam Malik ibn Anas, ucapan ulama imam Darul Hijrah, imam di negeri kota Madinah. Di Masjid Nabawi, beliau mengatakan dengan kalimat yang lantang, As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah Nabi itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Faman rakibaha Siapa yang menaiki kapalnya Nuh, siapa yang mentati sunnah Nabi, maka dia akan selamat dari kebinasaan. Wa mentarkaha faqad harab dan barang siapa yang meninggalkan ajarannya Nuh, meninggalkan kapalnya Nuh dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipastikan dia akan tenggelam, dia akan binasa. Dalam satu riwayat Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin hadis ke-163 di mana dalam hadis ini Nabi memberitahukan kepada kita penggambaran ajaran beliau dan penggambaran kondisi umat manusia. Di mana manusia memilih kebinasaan daripada keselamatan. Penggambaran beliau sangat jelas bahwa beliau adalah Seorang yang mengajarkan ilmu guna menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi sekali lagi kebanyakan manusia malah meninggalkannya. Memilih amalan perbuatan justru menyeburkan mereka ke dalam neraka. Nabi kita dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an riwayat kelima Muslim dalam sahihnya beliau bersabda "Matali wa mathalukum kamathili rajulin awqada Penggambaranku bersama kalian wahai umat manusia diberi penggambaran supaya mudah kita faham. Diberi perumpamaan agar kita bisa mengerti dengan baik. Diberi oleh Rasul penggambarannya. Matali wa matalukum penggambaranku dengan kalian wahai manusia. Kamatil rajulin adalah seperti seorang laki-laki au qadanaran yang menghidupkan api unggun cahaya naron api ini kayu bakar dia bakar mengeluarkan api dan mengeluarkan cahaya di tengah malam di gelapnya malam mengeluarkan cahaya. Faja'ala al jawab al-janadibu disebutkan Rasul faja'ala al-janadibu wal firashu yaqa'na fiha wahyu huwa yadubbu yadubbuhunna anha. Ketika api itu menyala, mengeluarkan sinar, mulailah berdatangan hewan-hewan kecil yang berterbangan nampak sukacita, nampak hewan-hewan itu bergembira dilihat dari bertambah banyak temannya datang. Bertambah banyak hewan-hewan itu mengitarinya. Dan laki-laki tersebut berupaya menghalau, berupaya mengusir. Karena hakikatnya dia adalah cahaya yang keluar dari api. Tetapi hewan itu dihalau, dihalau, diusir, diusir, tetap datang lagi, tetap datang lagi dan datang lagi. Menunjukkan hewan ini tidak menghiraukan orang itu. Lebih memilih bersuka cita di atas cahaya yang bawahnya adalah api. Rasul mengatakan, Faja'ala mulailah satu persatu, ya fi jatuh ke api itu. Berterbangan kemari, ke sana kemari, tidak tahunya api melahap dia. Tep, jatuh, terbakar. Mulai satu persatu terbakar, terbakar. Itulah penggambaran manusia dengan dunia ini. Bersuka cita dengan syahwat. Bersuka cita dengan hawa nafsu tidak mengindahkan nasihat Nabi dan peringatannya. Berselancar di dunia maya atau di dunia maya, di dunia nyata, memuaskan syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya. Menghisap ganja, narkoba, ekstasi, sabu-sabu, meminum minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, ditemani wanita jalan nakal, puas syahwatnya, Begitulah manusia memilih dan mengabaikan peringatan Nabi, tidak mengindahkannya, tidak memperdulikannya. Mulai kata Rasulullah SAW, wa ana padahal aku, aku siapa? Rasulullah SAW. Padahal aku ahidu bihujajikum maninar. Berupaya memegangi tali ikat pinggang kalian agar jangan jatuh ke dalam neraka. Sebagaimana orang yang hampir dia masuk ke dalam api yang besarnya yang akan membakarnya dipegang berupaya itu ditarik ke belakang agar jangan jatuh ke dalam api itu. Nabi beserta ajarannya. Pertujuan menyelamatkan umat manusia agar jangan jatuh ke dalam neraka. Namun Rasul mengatakan wa antum tafallatuna min yadi. Tapi kalianlah yang malah justru berupaya tafallatun melepaskan dua tanganku dari ikat pinggang kalian. Dilepaskan peganganku. disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya, wa taqtahimuna fiha dan kalian malah justru memilih untuk terjun ke dalam api neraka. Inilah mayoritas manusia. Diperingatkan dari hal-hal yang haram. Tidak memperdulikan. Ini enak kok. Nikmat. Apa-apa yang nikmat itu dilarang. Apa-apa yang disukai dilarang. Apa-apa yang berbentuk syahwat dilarang. Dilarangnya itu justru menyelamatkan kita dari neraka. Tapi begitulah manusia. Bagikan hewan kecil tadi. Walaupun sudah diingatkan. Dihalau. Ini api. Pergi kamu dari sini. Datang lagi. Datang lagi. Akhirnya kamu jatuh pada api. Jatuh pada neraka. Dikarenakan tidak mau mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Penggambaran ini sangat jelas Sehingga barang siapa yang ingin selamat dari kebinasan ketika di dunia. dan ingin selamat dari kebinasan ketika kelak di akhirat. Dari siksa neraka. Maka tidak ada cara lain. Kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak dengan teori lain. Tidak dengan pemikiran lain. Hanya ini bimbingan nabilah, bimbingan yang menyelamatkan kita dari berbagai macam kebinasan di dunia dan juga kebinasan kelak fil akhirah. Namun memang apa yang disebutkan oleh Rasulullah adalah benar. Wa tahimu fiha. Kebanyakan orang justru memilih yang menceburkan diri mereka ke dalam neraka. Memilih apa? maksiat. Memilih apa? Bid'ah. Tidak mau taat dan tidak mau, dan tidak mau sesuai dengan sunnah. Kalau hanya sunnah kurang marem, kurang apa pak? Kurang mar ngerti marem? Kurang puas, kurang serp, kebetok lah ngapa, didik temen. Padahal itulah ajaran Nabi. Pegangi itu menyelamatkanmu. Jangan kau ingin menambah lagi, menambah lagi. Memuaskan dirimu dengan tambahan-tambahan-tambahan. Yang itu datangnya darimu. Itu tidak menyelamatkan. Itulah di budaya syaitan disebut dengan apa tadi? Sebelum maghrib. Hulu. Berlebihan. Dan itu juga kebinasaan. Masya Allah dari sini kaum muslimin betul-betul kita mendapatkan pelajaran besar bahwasanya Nabi beserta ajarannya adalah menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Kenapa demikian? Karena ajaran Nabi bukan bikinan beliau. Ajaran Nabi adalah ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha tahu. Zat yang maha mengetahui. Apa yang terbaik bagi manusia. Allah zat yang menciptakan al-jannatu. Dan zat yang menciptakan an-nar. Surga dan neraka. Dan Allah maha tahu. Apa yang baik bagi manusia untuk dunianya dan baik bagi akhiratnya meraih jannah. Allah berikan itu ilmunya kepada Nabi. Dan Allah pula mengetahui tahu hal-hal apa saja yang membinasakan manusia di dunia dan mencelakakan manusia kelak di akhirat dengan masuk dalam neraka. Allah maha tahu apa sebab-sebabnya. Nah, itu pun diberikan ilmunya kepada Nabi dan Nabi mengajarkan kepada manusia. Tetapi sekali lagi orang malah justru melepaskan pegangan Nabi Shallallahu Wasallam yang menggangi tali ikat pinggang mereka dengan ajaran itu ditinggalkan ajaran Nabi dan dia memilih ajaran yang lain. Ajaran lain itu bisa kesyirikan, bisa kekufuran, bisa kebidahan, bisa kemaksiatan, kemungkaran, hawa nafsu, syahwat dan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kami akan sebutkan kebinasan seperti apakah yang mengancam manusia ketika manusia itu melepaskan diri dari sunnah. Ada delapan poin yang akan kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini insyaallah Kebinasaan yang pertama adalah kebinasaan dalam bab abdalalat, asyirkiyat, wal kufriyat. Kesesatan yang berupa kesyirikan, kekufuran, dan kebid'ahan. Itu adalah kebinasaan. Karena hal itu kesyirikan, syirik besar, kekufuran, kufur besar, itu mengekalkan pelakunya dalam neraka. Ketika manusia meninggalkan sunnah Nabi dalam bab ini, tidak mau bertauhid, tidak mau beriman, tidak mau di atas sunnah, pasti dia akan jatuh pada kebinasaan yang pertama ini. Nabi kita Rasulullah Muhammad salatu wasalam dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an beliau mengatakan laqad taraktu laqad taraktu fikum amrain aku telah tinggalkan pada kalian dua warisan intamasaktum bihima lan tadillu abadan. Jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Tidak akan sesat dalam etikat, akan menjadi ahlu tauhid. Tidak akan sesat dalam perkara ibadah. Engkau akan menjadi ahli sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran beliau menyelamatkan kita dari dolalat, dari kesesatan, keyakinan. Selamat dari fitnah Jahmiyah, selamat dari fitnah Syiah, terselamatkan dari kesesatan Mu'tazilah, terselamatkan dari kesesatan Qadariyah, terselamatkan dari perdukunan-perdukunan terselamatkan dari berbagai macam ilmu-ilmu sesat. Ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi salatu wassalam. Dari sini kita mendapati sebuah pelajaran kepastian dari Nabi siapa yang menggangi ajaran beliau pasti akan selamat dari kesesatan. Inta masak bima lam tadillu abadan. Jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, Kalian tidak akan sesat selamanya. Yani selama berpegang teguh dengan keduanya, kalian selama itu tidak akan sesat. Tetapi ketika menyimpang dari keduanya, di saat itulah terjadi kesesatan. Kedua hal itu adalah kitab Allah, wa sunnati. Allah itu Al-Quran wa dan sunnahku ajaran beliau, hadis dari beliau, ucapan beliau dan amalan perbuatan beliau. Dalam riwayat yang lainnya itu muslimin Nabi alaihi menyebutkan taraktukum ala millatil bayda lailuha kana hariha la yazihu anna illa halik Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat terang benderang, putih yang sangat bersih. Sangat jelas, gamblang, terang benderang. Bagaikan, kata Nabi, malam. Bagaikan seperti siangnya. Harusnya malam itu gelap. Namun karena agama ini sangat jelas. Malam itu pun terang bagaikan seperti siangnya. Kemudian Rasul mengatakan la yazihu anha illa halik. Tidaklah seorang menyelisihinya kecuali dia pasti akan binasa. Tidaklah seorang menyelisihi agama yang aku ajarkan ini kecuali dia pasti akan binasa. Menyelisihi dengan dua jalan pertama syahwat, hawa nafsu, dosa-dosa besar dan yang kedua adalah syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam akidah seperti bid'ah-bid'ah. Wal'iyadzubillah. Pasti binasa. Ingin selamat dari kebinasaan dolala tadi. Tidak lain dan tidak bukan jalannya dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara lain, jalan lain, teori lain selain apa yang disebutkan dalam hadis yang tadi kami bacakan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dibahami hadirin? Satu kesimpulan bahwasanya sunnah Nabi itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Yang kedua kaum muslimin. Pembahasan ini ya sangat luas. Contoh mengapa kita selamat dalam perkara keyakinan kita sebutkan ada penyimpangan yang berupa menolak kepada takdir. Mereka disebut apa? Qadariyah. Ada penyimpangan dalam perkara takdir, mereka disebut apa? Jabriyah. Dua-duanya kelompok sesat dalam pembahasan tentang takdir. Tidak bisa kita selamat dari kesesatan itu kecuali kita mempelajari Cara beriman kepada takdir dengan baik dan benar. Sesuai dengan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Wah kata kaum sini. Tidak akan selamat kita dari kesemangatannya perjuangan Khawarij. Khawarij orang yang berjuang membela kebenaran, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu yang mereka inginkan. Menegakkan hukum Allah. Yelil mereka adalah ini hukum illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tetapi kaum muslimin tidak akan kita bisa selamat dari pemikiran mereka. Kecuali kita kembali kepada sunnah. Dilarangnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Ketika Nabi bercerita akan ada pemimpin begini, begini, begini. Kemudian sahabat bertanya, "Afalun nuqatiluhum bisufina?" Kalau demikian pemerintahnya, bolehkah kami mengangkat senjata melawan mereka? Rasul mengatakan, "La, tidak boleh." Maqaf, maqamu fikum shalah selama mereka masih menegakkan salat. Tidak boleh bagi kalian untuk memerangi mereka, memberontak kepada mereka, tidak boleh. Ini sunnah Nabi. Khawaris tidak memakai sunnah Nabi. Khawaris." memberontak kepada pemerintah yang sah. Korban pertama adalah Uthman, Khalifah Uthman radhiyallahu an seorang dipastikan sebagai al jannah. Korban yang kedua banyak sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib dipenggal kepalanya atau dipecah kepalanya dengan pedang oleh seorang khawarij. Hadmakam kesesatan. Tetapi manusia tidak merasa sesat. Kapan bisa selamat dari pemikiran itu? Ketika mengikuti sunnah Nabi. Begitu seterusnya kaum muslimin. Menyelamatkan, mengikuti sunnah Nabi, Al-Quran wa sunnah adalah menyelamatkan kita dari kesesatan-kesesatan itu. Yang kedua kaum muslimin adalah mengikuti al-i'tisamu bi sunnati berpegang teguh dengan sunnah adalah sebagai jalan menuju hidayah. Kalau tadi selamat dari kesesatan, yang kedua ini membawa kita kepada hidayah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat ash shura ayat yang ke-52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau ya Rasul pasti membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Ajaran-ajaran Nabi adalah ajaran yang membawa kita kepada jalan yang lurus. Maka cukupkan kita dengan itu. Semangat kayak apapun dalam beribadah. Ingin berzikir dalam zikir yang banyak. Zikron kathira. Zikir yang banyak. Maka tetap engkau lakukan yang sesuai dengan Nabi. Itu sudah masuk zikir yang banyak. Jangan kau perbanyak. Lebih daripada yang disunahkan oleh Nabi. Karena Kadangkala kesemangatan itu menyeret untuk menyelisihi Nabi. Nabi memimpin kepada hidayah. Apa yang kami inginkan hidayah cukupkan dengan itu. Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan inna naqdadi wa la nabtadi ونتبع ولا نبتدع ولا ندل ما تمسكنا بالأثر kami para sahabat adalah mengikuti bukan mengawali. Yang mengawali Rasul Muhammad SAW. Kita hanya mengikuti Rasul. Nattabi wala nabtadi. kami hanya ittiba mengikuti dan kami tidak pernah membuat bid'ah. Ajaran baru tidak pernah. Kemudian beliau memberikan kesimpulan walan nadilla ma tamassakna bil athar dan kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ucapan sahabat Abdul Mas'ud pada ucapan yang lainnya beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Mengikut sajalah kalian kepada Rasul dan janganlah kalian membuat bikin bid'ah. Karena sungguh telah cukup bagi kalian ajarannya Rasul alaihissalatu wassalam. Cukup sudah. Siapa yang ingin mendapatkan hidayah, yaitulah ajaran Rasul yang akan membimbingmu menuju hidayah. Jangan kau tidak merasa puas. Apakah ada ahlu bid'ah yang merasa tidak puas dengan sunnah Rasul? Jawabannya naam. Mereka tidaklah jatuh kepada bid'ah kecuali dengan sebab meninggalkan yang sunnah. Sering kami sampaikan sebuah riwayat di zaman Rasul ada tiga orang yang bertanya tentang ibadah Rasul kepada para istri. Karena kalau amalan yang di luar rumah, para sahabat bisa melihat. Yang mereka tanyakan amalan ketika dalam rumah. Diberitahukan Rasul itu Beliau tidur malam, kemudian bangun sepertiga malam yang terakhir, salat malam. Rasul puasa Senin dan Kemis. Rasul mengurusi keluarga, mencari nafkah, menghidupi keluarga, istrinya sebelas, anaknya sekian. Tiga orang ini terheran-heran Rasul kok seperti itu ya? Sedikit amalannya. Mereka menganggap amal Rasul itu sedikit. Falam ukhbiruha ka'annahum taqalluha. Setelah diberitahukan amal Rasul, mereka menganggap itu sedikit. Qalil. Rasul kayak gitu tau. sedikit. Tapi ya Wajar Rasul kan sudah diampuni semua dosa-dosanya. Amalannya segitu. Tidak masalah sudah diampuni. Kalau kita siapa yang mengampuni? Siapa yang menjamin kita diampuni? Maka kita harus lebih daripada Rasul ini dia. Pemikiran ahli bid'ah. Kita jangan seperti Rasul sedikit. Lu begitu-begitu kan karena Rasul. Jamin surga, jamin dosanya. Kalau kita jangan seperti itu, itu sedikit maka yang satu mengatakan, "Ama ana fausali lailan walam arqud." Aku akan salat malam sepanjang malam dan tidak akan pernah tidur di waktu malam. Hebat. Luar biasa. Yang kedua mengatakan ama ana fausumu walam uftir. Aku akan puasa seterusnya di siang hari. Di, tidak akan pernah tidak puasa. Hebat luar biasa. Yang ketiga mengatakan nama ana fa'tazilun nisa. Aku akan menjauhi wanita. Aku tidak akan mau menikah. Menikah itu hanya menyibukkan daripada Cari nafkah, dagang sana, dagang sini. Ngurusi istri. Menyibukkan. Maka aku melihat begitu Rasul begitu. Sibuk mengurus istrinya. Saya nggak mau. Saya ingin fokus ibadah. Ingin lebih daripada Rasul. Saya tidak akan menikah. Saya akan beribadah. Seumur hidup. Ini otak-otak pemikiran ahlul bid'ah. Diawali dari kesemangatan namun tidak di atas bimbingan Rasul. Apakah mereka benar? Jawabannya tidak. Rasul karena berita ini sudah menyebar di Madinah. Maka Rasul memanggil mereka dan berbicara di tengah-tengah manusia agar penyakit pola pikir seperti ini diketahui oleh manusia ini adalah batil. Maka Rasul mengatakan, "Antum alladzi kultum kada wa kada." Kalian kaya mengatakan kata-kata ini dan ini? Dimarahi oleh Rasul. Kalian mengatakan ini akan sholat sepanjang malam, tidak pernah tidur. Kamu, kamu yang mengatakan tidak akan tidak berpuasa sepanjang hari berpuasa tidak akan pernah makan di waktu pagi sampai sore. Kamu, kamu yang mengatakan tidak akan menikah dan kamu mengatakan itu lebih baik daripada ajaran Nabi, Rasul mengatakan langsung. Ala tawilah oleh kalian. Fa ini atqakum ilallah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Ini menghancurkan semua keinginan ahli bidah. Semua yang ingin melebihi daripada Rasul itu batil. Karena yang paling bertakwa adalah beliau. Takaran orang yang bertakwa beliau tidak sesuai dengan beliau, maka itu bukan takwa. Wahsyakum lahu. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Mereka-mereka ini kan ingin selamat dari neraka. Mereka-mereka ini tiga orang tadi ingin selamat dari sisa neraka, takut dari neraka, takut dari adab Allah, takut dari keburukan Allah. Akhirnya beribadah sepanjang malam, puasa sepanjang siang, ibadah sepanjang hidup dan tidak mau menikah. Ketahuilah yang paling takut aku. Bukan kalian. Rasul kemudian menfonis. Menrohiban sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci ajaranku, sunnahku, maka dia bukan pengikutku. Keinginan mereka selamat dari neraka Takutnya mereka dari api neraka dengan melalui hal-hal yang bid'ah-bid'ah itu malah justru menceburkan mereka dari menceburkan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka walaupun sholat sepanjang malam bukan pengikutku kata Nabi. Puasa sepanjang siang bukan pengikutku. Tidak mau menikah hanya untuk beribadah bukan pengikutku alias ini dolalat kesesatan. Wahakadha kaum muslimin. Itulah yang ada di benak mereka. Takut kepada Allah berlebih. Sehingga menciptakan sebuah amalan yang dianggap hebat. Melebihi Nabi. Karena takut kepada Allah dan takut kepada siksa neraka. Itu salah. Takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada neraka. Dan untuk selamat dari itu semua adalah dengan mengikuti Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga yang kedua yang kami sampaikan mengikuti ajaran Nabi adalah sabilul hidayah. Jalan meraih hidayah. Yang ketiga Al-i'tisamu bisunnati najatu min dhulli was-sighar dengan seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi maka akan menyelamatkan dia dari kehinaan dan kerendahan. Allah mengancam dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat yang ke-63 ancaman secara umum siapa yang menyelisihi ajarannya Rasul diancam dengan dua fitnah di dunia dan azab di akhirat Allah berfirman فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم hendaknya berhati-hati siapa saja yang ingin menyelisihi Rasul. Siapa saja ingin menyelisihi ajarannya Rasul, berhati-hatilah. Untuk bohong fitnah akan menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah adalah kesesatan. Fitnah adalah kehinaan. Fitnah adalah kerendahan. Fitnah adalah penyimpangan. Fitnah adalah kehancuran di dunia. Oh adabun alim. Antusimu fitnah au adabun alim atau menimba pada mereka adab yang dahsyat yang pedih dikarenakan menyelisihi ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam ancaman dari siapa ini Allah subhanahu wa ta'ala al khalik yang menciptakan langit dan bumi takutlah kita kepada Allah Janganlah kita menyelisihi sunnah Nabi. Ikutilah sunnah Nabi. Menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada. Menyelamatkan kita dari malapetaka, kebinasan, kehancuran, azab. Ketika di dunia. Dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka kelak di akhirat. Tapi kalau menyelisihi, awas. Tidak akan lepas dari dua ini. Timbul fitnah. Orang menyelisihi sunnah Nabi. Timbul penyelisian berikutnya, timbul penyelisian berikutnya yang pada ujungnya dia telah menjauh dari sunnah Nabi dan mengikuti syaitan. Di dunia tersesat, di akhirat siksa dalam neraka. Solusinya adalah dengan mengikuti sunnah. Anda akan selamat dari dua ancaman itu. Sekali lagi, kita mendapatkan pelajaran bahwa sunnah Nabi menyelamatkan kita dari kebinasaan. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam وجعلت أذلة وصغار liman khalafa amri dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi ajaranku. Maka untuk kita selamat dari kehinaan. Untuk kita selamat dari kerendahan. Caranya dengan berpegang teguh dengan sunnah. Nabi dalam riwayat yang lainnya mengingatkan orang meninggalkan sunnah Nabi terlena dengan urusan duniawiya. Nabi mengatakan, "Idza tabayya'tum bil 'inati" Apabila kalian telah bertransaksi dengan transaksi yang ribawiyah. Wa khatum adnabal baqar. Kalian terlena dengan peternakan-peternakan kalian. Sapi, kambing, ayam, dan yang lainnya. Waraditum bizar'i dan kalian sangat riba, sangat senang terlena dengan pertanian-pertanian kalian. Kebun, sawah, ladang. Itu yang kalian urusi. Watarukumul jihad dan kalian meninggalkan jihad. Yang meninggalkan ilmu din. Tidak memperhatikan bimbingan Nabi dan kalian meninggalkan Rasul dan para, dan ajarannya. Kesibukan kalian dengan hal-hal duniawiyah tadi. Apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan. Sampai kapan kalian hina Selama kalian meninggalkan agama Allah. Selama kalian meninggalkan sunnah Nabi. Kehinaan terus. Hatta tarjula Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Sampai kalian mau kembali kepada ajarannya Rasul. Muhammad sallallahu wasallam. Maka barulah kalian akan menjadi mulia. Akan selamat dari kehinaan. وهكذا kaum مسلمين Sampai-sampai kehinaan itu digambarkan oleh Rasul. Kalian itu nanti di satu zaman dimakan oleh musuh. Bagaikan seperti makanan yang ada di satu suhun. Nampan. Satu makanan dinampan dimakan oleh sepuluh orang. Cepat Para sahabat bertanya, Amin killatina yawmaidin ya Rasulullah. Apakah karena faktor jumlah kami, yang jumlah kaum muslimin di zaman itu sedikit dan musuhnya sangat banyak sehingga bisa disikat oleh mereka dari berbagai macam arah sebagaimana makanan yang dimakan oleh orang-orang yang lapar. Rasul mengatakan, Bal antum hinaidin kathirun. Bahkan wahai sahabatku jumlah kalian di waktu itu banyak. Tetapi kathirun kahudhais sail. Banyaknya kalian itu seperti buih di lautan. Tahu buih? Umpruk pak. Banyak tapi ringan gak ada bobot. Dibeginikan sudah dihancur hancur ketika kapan itu. Jumlah muslimin banyak tetapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam sehingga musuh berani untuk melawan kalian. Musuh berani untuk menyerang, menyikat kalian, memakan kalian, membinasakan kalian. Jumlah yang banyak ketika menyelisihi ajaran Nabi tidak ada artinya hadirin kaum muslimin rahim jami'an maka sekali lagi mengikuti sunnah Nabi adalah jalan apa? keselamatan sebagaimana ucapannya siapa Imam Az-Zuhri al-i'tisamu bis sunnati najatun berpegang teguh dengan sunnah Rasul itu menyelamatkan kalau ingin mulia, disebutkan dalam Al-Quran surat Munafikun ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin dan hanya milik Allah lah kemuliaan serta rasulnya dan orang-orang yang beriman mereka lah yang akan mulia. Kemuliaan itu diraih dengan sebab mengikuti Rasul. Kemuliaan itu diraih karena kita tunduk kepada Allah. Kita akan mulia. Tapi di saat menyelisihi, maka akan timbul kehinaan. Banyak orang yang menganggap mulia karena jumlah yang banyak. Itu salah pengikutnya banyak, berarti dia mulia. Tidak. Ketika dia di atas bid'ah, pengikutnya banyak, tersebar di media, viral begitu. Tapi ketika ajarannya menyimpang, dia akan hina. Di dunia dia hina, apalagi di akhirat. Para pengikutnya melaknatinya kamu ini makar siang, sore, malam. Sehingga kami mengikutimu badal kalian sesat. Mereka berdoa, Allahumma atihim di'fihimil adab. Rabbana, wahai Rabb. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami lipatan-lipatan siksaan. Kenapa? Karena mereka lah yang menyesatkan kami. Wadalluna sabila ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Gara-gara kami mentati tokoh-tokoh kami dulu. Gara-gara kami mengikuti pimpinan-pimpinan kami dulu. Mereka telah menyesatkan jalan kami. Ya Allah, siksa mereka berkali-kali lipat. Apakah ini kemuliaan? didoakan oleh para pengikutnya dengan doa yang sangat mengerikan tadi. Ini adalah kehinaan. Ya muslimin, kemuliaan ketika kita di atas sunnah. Tidak di atas yang lain. Yang berikutnya ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang keempat berpegang teguh dengan sunnah menyelamatkan kita dari fitnah perpecahan. Perpecahan termasuk di antara fitnah. Dan itu dilarang dalam agama. Wala tafarruqu wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya di atas tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Berpecah belah itu bukan sesuatu yang mulia, itu hina. Kemuliaan itu adalah ketika kita bersatu di atas tali Allah, itu kemuliaan. Kayak itu diperintahkan. Yadullah mal jamaah. Tangan Allah bersama dengan al-jamaah, yakni bersatu di atas al-haq mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Wasallam dan menjauhi bid'ah-bid'ah yang menyebabkan perpecahan. Maka hadirin yang melakukan dengan kita mengikuti Nabi, kita akan selamat dari perpecahan. Namun ketika di antara kaum muslimin ada yang menyelisih sunnah Nabi dengan menambah-nambah dan mengarang-arang membuat-membuat ajaran baru Terjadilah perselisihan. Terjadilah perbedaan. Masing-masing berbangga dengan ciri khasnya masing-masing yang mereka bikin. Terjadilah apa? Perpecahan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah perpecahan kecuali dengan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang terbaik. Dan akan terbaik pula di masa akan datang. Fintanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Dzalika khairun wa ta'wila. Itu adalah kebaikan Kalau tetap di atas jalannya masing-masing dan tidak mau mengembalikan kepada sunnah Nabi, itu kejelekan. Dan akan jelek yang akan datang, perpecahan terus, tidak berhenti. Anak cucu terus mereka berpecah karena gara-gara orang tua mereka dulu berpecah. Kembalikan kepada Allah, ikuti Allah, ikuti Rasulnya. Cukupkan dengan itu, tinggalkan yang berbeda dengan Al-Quran wa Sunnah kalian akan bisa selamat dari perpecahan. Anak keturunan kalian akan selamat dari perpecahan. Tetapi sekali lagi manusia lebih memilih pada perpecahan dan tidak mau mengikuti sunnah Nabi akibatnya terus menerus kaum muslimin dalam perpecahan demi perpecahan sehingga sekali lagi satu kesimpulan mengikuti sunnah Nabi adalah jalan keselamatan dari fitnah perpecahan. Bisa dipahami hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sepertinya masuk waktu adzan Isya kita akan skoras lebih dahulu adzan Isya dan kita akan lanjutkan insyaallah pada adzan Isya sampai Ah, jam berapa di sini? 19.10 menit. Insya Allah. Ya maudu, tafadalu, barakallahu fikum. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran penting dari apa yang kita telah bacakan. Empat poin. Menunjukkan kepada kebenaran ucapan Imam Zuhri al-i'tisamu sunnati najatun berpegang teguh dengan sunnah adalah jalan keselamatan yang berikutnya kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah menyebabkan diterimanya amalan dan kita terselamatkan dari amalan yang tertolak Ini sebuah keselamatan yang sangat besar. Orang ibadah itu lelah, capek. Ada ibadah dengan harta, bangun masjid. Tapi ketika yang dilakukan di situ adalah bid'ah, tidak mengalirkan pahala jariah, bahkan mengalirkan dosa jariah. Berjuang dengan badan lelah letih berdakwah tapi ketika yang didakwahkan tidak sesuai dengan sunnah, bukan mengalirkan pahala, tetapi mengalirkan dosa dan amalannya tertolak. Kerugian besar. Orang lelah, letih, berpuasa tiap hari. Tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ditolak amalannya. Lelah, letih. Tidak diterima. Itu Masalah besar itu. Sholat malam. Semangat baca Quran. Tetapi tidak melebihi kerongkongan mereka kata Nabi. Khawarij contohnya. Lelah letih sampai mereka rela bunuh diri. Mati. Dengan rasa sakit yang luar biasa. Karena pecahnya tubuh mereka dengan bom itu sangat menyakitkan. Loh, dari mana kita tahu? Kan sudah mati. Rasul yang memberitahukan mematahkan tulang orang yang sudah mati. Walaupun dia tidak menjerit, tetapi itu seperti mematahkannya ketika masih hidup. Kasradil mayit, kasradil hayy. Mematahkan dengan pisau atau memukul sampai remuk atau mengupas dagingnya Orang yang sudah mati tidak kita lihat dia merasakan kesakitan meronta. Tapi Rasul memberitahukan kekasrihi indal hayy. Itu seperti mematahkannya ketika dia masih hidup. Rasa sakitnya seperti itu. Ini dibom. Berantakan tubuhnya. Rela dia seperti itu. Dengan niatan memperjuangkan Islam. Tetapi menyimpang dari sunnah. Ditolak bahkan finnar. Bahkan Nabi mengatakan kilabunar di neraka itu sebagai anjingnya. Sebagai anjingnya sudah masuk neraka dan dahsyat itu sebagai anjingnya lagi sangat hina sekali. Kilabunar, kilabunar. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu juga malah petaka besar kaum muslimin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari fitnah tertolaknya ibadah kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi. Apakah ada di antara kita yang ingin beribadah selama hidupnya ketika mati ternyata tertolak semuanya? Apakah ada di antara kita seperti itu? Solatnya ditolak karena penuh dengan bid'ah. Puasanya ditolak karena dia di atas bid'ah. Baca Qur'annya ditolak karena dia semakin jauh dari siratul mustaqim dengan sebab bid'ahnya. Semuanya ditolak, ditolak, ditolak. Bahkan bukan hanya ditolak, tetapi finnar. Nabi mengatakan man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun alaih. Siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan dari ajaran kami, tidak ada contoh dari kami, maka malam itu tertolak. Ini adalah malapetaka besar. Selamatnya bagaimana dari kehancuran yang jenis ini? Ini yang kelima yang tadi kami sampaikan sudah yang keempat. Ini yang kelima. Bagaimana selamatnya seorang dari fitnah tertolaknya amalan adalah tak lain dengan mengikuti apa? Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betapa pentingnya mengikuti sunnah sebagai jalan keselamatan bagi kita. Kasihan orang-orang yang dari semenjak kecil tidak pernah mengenal sunnah. Karena kuatnya pengaruh tokoh-tokoh mereka. Sampai dewasa dia meranjak tetap di atas bid'ah. Tidak pernah mengenal sunnah. Bahkan tidak mengenal Rasul. Tidak mengenal sahabat yang dikenal gurunya. Yang dikenal tokohnya dengan berbagai macam khurafat-khurafat, cerita-cerita dusta dan bohong. Dia kenal tokoh itu, dia sanjung, dia cium tangannya, dia cium kepalanya, dia cium kakinya. Dia bertabaruk dengan sisa-sisanya, sisa minumannya, sisa makanannya, mengambil berkah dengannya. Lebih daripada nabi orang ini bagi para pengikutnya. Wal'iyadu billah. Bahkan ada orang yang tersesat. Orang gila dikatakan wali. Wali itu adalah siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Disebutkan dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim, wa la yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali para wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih. Siapakah mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman benar itikadnya dan bertakwa benar amalannya sesuai dengan Nabi alaihi wasallam lah ini wong gemblung salat di ora kok walinya Allah. Bagaimana bisa dikatakan wali Allah? Toharo saja tidak. lu ngertinya? Lah pesing. Apa sholat pesing pak? Ngerti pesing? Mau pesing? Kencingnya sendiri, beraknya sendiri. Kok dikatakan wali? Bok yo mikirlah sedikitlah, jago blok banget. Hadirin yang Wali Allah itu orang yang beriman. Benarnya akidah. Di atas ilmu. Benarnya amalan orang yang bersih. Menjaga dirinya dari najasat. Dia beribadah, sholat tiba waktu, puasa sesuai dengan sunnah. Hadirin makan. Kasihan orang yang seperti itu. Sampai dia mati. Tidak pernah mengenal sunnah. Dianggap langkahnya menuju ke surga dianggap amalannya selama ini diterima, dianggap dia mendapatkan ridho. Ternyata setelah dia mati di alam kuburnya, terbalik semuanya. Amalannya ditolak. Allah murka padanya dan tidak ridho. Dan jalannya ke neraka bukan ke surga. Kalau demikian ini malapetaka atau bukan? Malapetaka. Ini kehancuran atau bukan? Ini kehancuran. Selamatnya bagaimana? tak lain dengan mengikuti sunnah. Sudah selesai. Kalau sini 1910. Itu 195. Ini 5. 5 menit lagi, Pak. Enggak apa-apa? Nah, lanjut. Masih tiga lagi yang akan kami sampaikan. Yang keenam adalah berkaitan dengan akhirat. Kalau tadi yang kita sampaikan kebinasaan ketika di dunia. Sekarang kebinasaan ketika di akhirat. Yang pertama adalah Allah sebutkan dalam di kehidupan akhirat wajah manusia ada yang memutih dan wajah manusia ada yang menghitam. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat yang 106 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun." Di hari itu wajah-wajah manusia tabyaddat, yakni memutih, tab tabyaddu memutih, belok. Wataswaddu menghitam, sauda. Wajah memutih, wajah menghitam. Otomatis itu. Bukan karena skincare atau bedak atau pakai labur, ngerti labur Pak? Wajahnya atau sekarang milik pakai apa? Eh, manusia silver Bukan. Itu otomatis. Apa yang menyebabkannya? Disebutkan dalam ayat tersebut, "Fa'amal ladzina swaddat wujuhum" Adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka. Tafsir ayat ini disebutkan bin Abbas, mereka adalah wujuh ahli bidah. Wajah-wajahnya ahli bidah. Dan lebih daripada itu, wajah-wajahnya orang yang kafir, wajah-wajahnya orang-orang yang musyrikin menghitam. Adapun wajahnya orang-orang yang memutih disebut disebutkan Ibn Abbas wujuhu ahli sunnah wajah-wajahnya ahli sunnah. Demikian pula Ibn Umar menafsirkan hal itu. Menghitamnya wajah manusia sebagai tanda kesesatan semasa hidupnya di dunia. Dan itu memalukan sekali. Orang akan tahu serta merta, oh kamu orang sesat. Kamu orang menyimpang. Kamu al bid'ah. Kamu bolal. Kamu kafir. Kamu musyrik. Wajahnya menghitam. Orang yang murtad menghitam. Sangat malu dan jelek dan buruk. Bagaimana agar kita selamat dari fitnah kejelekan itu. Dari wajah yang menghitam di akhirat. Jawabannya tak lain adalah dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan mengikuti sunnah Nabi, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mencukupkan dengan yang disunahkan, itu akan menyebabkan wajah-wajah kita bercahaya, memutih, bersih. Dan itu adalah tanda amalan kita diterima dan kita berada di atas hidayah. Semoga kita mendapatkan itu semuanya. Amin. Yang berikutnya ya kaum muslimin, kita mempercepat karena waktunya sudah selesai. Yang ketujuh, berpegang teguh dengan sunnah sebagai sebab diberikannya izin untuk bisa minum dari telaganya Nabi. Orang di mahsyar itu yang paling dibutuhkan adalah minum. Karena matahari di atas ubun-ubun kepala manusia hanya sejauh satu mil sangat terik. Di saat itu ada nikmat yang berupa haud, telaga nadi. Barang siapa yang minum darinya, man syariba minha lam yadma' badahu abadan. Siapa yang bisa minum dari telaga Rasul, dia tidak akan haus untuk selamanya. Dalam hadis yang panjang ya kaum muslimin disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin hadis ke-165 Ketika Nabi berbicara tentang telaga. Nabi mengatakan wa innahu sayjas sayja'u birijalim atau sayja'u birijalim minal ummati. Lu bicara aku melihat orang-orang dari umatku berupaya minum dari telagaku namun dia terpelanting balik. Dia tersingkir ke arah timur atau shimal ke arah kiri. Rasul mengatakan, itu umatku. Itu umatku. Kenapa dia tidak bisa minum dari telaga? Disebutkan dalam red itu, innaka la tadri ma ba'dak. Engkau tidak tahu bid'ah-bid'ah apa yang telah mereka lakukan sepeninggal Jadi yang menghalangi manusia dari meminum air dari telaganya Rasul agar tidak haus untuk selamanya itu adalah bid'ah-bid'ah dan kemurtadan-kemurtadan dibawakan beberapa riwayat tapi karena sekali lagi waktunya kita tidak membacakan dengan lengkap wah kata kaum sini ini juga malapetaka dalam keadaan butuh air yang sangat butuh sekali 50 ribu tahun di masyar tanpa makan tanpa minum dalam keadaan manusia tenggelam oleh keringatnya. Sesuai dengan ukuran maksiat dan dosanya. Trik yang maha, yang sangat trik sekali. Tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan yang Allah ciptakan. Tidak ada air kecuali telaga itu. Nabi mengatakan man syariba minha halam yadma' abadan ba'du abadan. Siapa yang berhasil meminum dari telaga itu maka tidak akan haus untuk selamanya dan yang bisa minum adalah muslimin ahli sunnah bukan kafirin bukan musyrikin muslimin juga bukan muslimin ahlul bid'ah maka sekali lagi yang bisa menyelamatkan dari fitnah yang satu ini terhalangi dari bisa minum dari telaga Nabi adalah tak lain ittiba'us sunnah mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. yang terakhir adalah selamat dari neraka dan ini adalah ujung dari segala kebinasaan. Bagaimana seorang selamat dari neraka? Apakah ada teori lain? Tidak ada. Kecuali hadis Nabi yang pendek, hadis dari sahabat Abu Hurairah muttafaqun alaih dibawa Imam Nawawi Rahul Bukhari saya sebutkan Rahul Bukhari satu kalimat yang pendek Nabi mengatakan man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk dalam neraka kesengsaraan yang sangat-sangat besar masuk dalam neraka itu dengan sebab apa? Manusia masuk dalam neraka. Karena maksiat kepada Rasul. Maksiat itu bisa dosa-dosa besar. Maksiat itu bisa bid'ah-bid'ah atau hulu. Berlebihan. Maksiat itu lebih dari itu. Kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Bagaimana bisa selamat dari itu semuanya? Bagaimana bisa selamat dari dosa yang mengekalkan dalam neraka? Bagaimana bisa selamat dari adab neraka? Bagaimana selamat dari bid'ah dan syedian kufur? Tak lain jawabannya hanya satu. Mentati Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga satu kesimpulan adalah apa? Al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah jalan keselamatan. Keselamatan dari kehancuran di dunia dan keselamatan dari kebinasaan di akhirat kelak.